Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai tanda-tanda orang munafik. Kalau misalnya tidak semua ilmu yang diberikan dari guru diamalkan, baru sebagian, apakah bisa dikatakan sebagai orang munafik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Jika kita mendapatkan ilmu dari guru, kemudian kita belum bisa mengamalkan, mengamalkan, kalau itu masalah kewajiban, kemudian kita tidak mengamalkan, kita dapat dosa. kesunahan kita kurang kita kehilangan kemuliaan pangkat kalau itu kewajiban kita dengar ilmu tentang kewajiban kalau kita tidak mengamalkan kita dosa tapi tidak harus munafik tidak sebab munafik itu adalah di dalam hatinya itu yang rusak nggak percaya nggak nggak mau ah apaan tuh merendahkan kebenaran tapi orang bermaksiat orang beriman bermaksiat tapi setelah itu nyesel ya Allah, aku sudah ngerti ilmu kenapa aku melakukan tobat, iman. Tapi munafik tidak. Orang munafik tidak meyakini itu semuanya. Jadi kalau dengar kebaikan malah dia mencari mencari-cari celah untuk bisa selamat. Dia nggak mempercayai kebenaran. Ini orang munafik. Tapi kalau kita mendengar kebenaran kok kita belum bisa mengamalkan lalu kita melakukan dosa, tidak akan tidak harus disebut munafik. Dia adalah orang asli, orang bermaksiat. Munafik adalah kafir di dalam batinnya itu di dalam batinnya tapi dikhawatirkan kalau kita terus dalam kemaksiatan itu kalau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah jadi hendaknya kita banyak maka Alhamdulillah maha kasih Allah ada namanya tobat Ya kalau kita langsung dianggap munafik gara-gara melakukan kemaksiatan gak ada orang beriman karena semua dari kita bermaksiat, maksiat mana orang beriman beriman ya kita beriman sesaat melakukan kesalahan tapi ingat apa buah apa untuk menambal kesalahan kita dengan cara bertobat menyesal menangis dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan bukan berbangga dengan kesalahan itu dan itu penyesalan itu hakiki hakikat sehingga orang nyesel itu ya nyesel bukan pura-pura nyesel kalau pura-pura nyesel itu ah, Allah maha tahu orang nyesel itu ya nyesel jadi aku melakukan kesalahan karena ini ahli iman tapi kepleset dalam keharaman dia menyesal menangis dan sebagainya kalau saya gambarkan biasanya memang untuk menggambarkan penyesalan ini paling susah kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan duit mungkin mudah. Misalnya Bapak ini punya gaji 10 juta. 5 juta deh, satu-satunya gaji. 5 juta diambil dari kantor. Ditaruh di jas. Naik motor begini, saya, Sampai di rumah duitnya hilang. Padahal untuk ngutang di toko, ngambil beras, segala macam. Tak tahu apa, hilang duit gara-gara jasnya bo bolong dia nyesel karena duitnya cuma satu-satu gaji gak punya gaji lain lagi sementara utang sudah ditagih nyesel dia ingat ih marah sama jasnya ini kira-kira besok bulan depan diambil lagi dengan jas ini nggak nggak mungkin karena dia cerdas kalau urusan duit memang kita cerdas mungkin diambil lagi yang bolong di duit hilang lagi dah duit makanya sampai dikabarkan Nabi seorang mukmin tidak akan masuk lubang dua kali kemaksiatan misalnya melihat keharaman di tempat itu semoga Allah mengampuni semuanya melihat aurat di satu tempat dia seorang mukmin astagfirullah saya melihat aurat dia tobat Mungkin dia bisa melihat aurat lagi di tempat lain, tapi seorang mukmin tidak akan mau melihat di tempat yang itu. Mungkin melakukan kemaksiatan lagi. Di saat di sini lihat aurat sampai dia ngintip dan sebagainya, lalu tobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dia tobat, saya tidak mau melihat ini. Tatanya dia pindah rumah yang sebelah lagi, tatanya di sana ada lagi. Maksiatnya tentu berbeda kalau orang mukmin. Tidak akan melakukan maksiat yang sama dengan niat yang serupa. Semestinya begitu seorang mukmin. Mungkin mengulang kemaksiatan. Akan tapi maksiat yang kedua ini adalah bukan direncanakan Hendaknya seperti itu seorang mukmin. Mungkin kepleset dalam kemaksiatan, tapi ini kisahnya sudah beda. Makanya seorang mukmin tidak akan masuk dalam lubang dua kali. Misalnya kalau sudah disengat orang orang sadar, tangannya taruh di lubang, uh, disengat sama kalau cengking. Tidak kira besok dimasukin lagi? Pasti enggak, sadar. Begitulah seorang mukmin. Jadi kalau melakukan kesalahan, iya mungkin, tapi ingat tobat dan nyesel yang sesungguhnya. Nyesel itu dirasakan dengan hati, bukan dengan ya astagfirullah saya nyesel nyesel. Tidak. Ada penyesalan, nyesel sampai nangis, berjanji tidak mengulangi secara otomatis sampai dikatakan Rasulullah tobatun nadabatu hakikat tobat adalah adanya penyesalan biarpun setelah itu para ulama menjelaskan ada syarat berikutnya ikhlak meninggalkan kemaksiatan tersebut berjanji tidak mengulangi tapi intinya adalah di dalam penyesalan itu sendiri nah sekarang tanyakan diri kita sendiri di saat kita melakukan penyesalan eh, kemaksiatan ada penyesalan atau tidak kalau ada itulah iman itulah iman mungkin orang bermaksiat bahkan mungkin dosa yang paling rendah seperti zina, riba dan sebagainya nyesel atau tidak dan mungkin orang menyesal tapi dia masih melakukan, masih ada iman. Berada di kubang kehinaan, dia masih main riba dan sebagainya. Tapi dia berjanji saya ingin mengentaskan diri dia. Oh, mungkin seorang mabuk, tapi setiap mabuk dia masih sadar ini haram, haram, haram. Nyesel dia, menangis dia. Tapi besok kepleset lagi menangis. Sampai dikatakan di hadapan Nabi, Ya Rasulullah bagaimana jika ada orang melakukan maksiatan? Tobat. Setelah tobat maksiat lagi, Ya Rasulullah, tobat. Setelah tobat, nak, nak maksiat lagi, ya Rasulullah, tobat. Setelah tobat maksiat lagi ya Rasulullah. Rasulullah tobat lagi. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai dia bosan lalu Allah bosan untuk memaafkannya. Tapi ingat kemaksiatan yang kedua bukan kemaksiatan yang pertama. Nah ini ini masalah tobat ini. Tapi kalau sudah orang menikmati kemaksiatan, apalagi bangga dengan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan dibungkus dengan kesolehan, kebaikan seolah, wah, dusta, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali dalam muqaddimah kitab itu Hidayahnya ada di antara orang dengan ilmunya untuk menutupi kemaksiatannya. Dengan pangkat kebesarannya untuk menutupi kebusukannya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dan memberikan kepada kita ketulusan. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Wallahu a'lam bissawab.